kumpul bersama, kumpulkan dana, bantuan-bantuan, bantu sekolah anak yatim. Ini sejak di Taiwan duitnya banyak, kerjanya apa, macam-macam. Duitnya berapa gajian? 10 juta. Dapat uang 10 juta beli cincin satu. Bulan depan dapat lagi beli cincin dua. Bulan depan dapat lagi cincin tiga. Kalau jalan kemana gini terus. Oh, bo, bo, bo, bo, bo. Mak, mbak, bak bak pok, teh, teh. Di mana kajian bulan depan? Sana. Ingat, harta dikumpul banyak, semua kita akan ma mati. Itu kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kematian ini. Oh, zaman dulu orang mati karena diterkam harimau, orang mati karena ditabrak mobil sekarang orang mati minum kopi bisa mati kopi mirna dia minum mati kembang oleh sebab itu maka kita sedap tapi jangan gara-gara saya cerita mati lalu bapak ibu besok nggak mau kerja besok hari Senin harus kerja besok pagi temannya bangunin mak bo ayo kerja ayo kerja udah kamu aja yang kerja aku mau mati aja jangan harta tetap dicari. dia qudiyatis salah, kalau kamu sudah salat, fantasiru fil al. bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah, cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki, cari harta yang banyak. Tapi untuk apa? Sekolahkan anak ya yatim. Nanti setelah tiga tahun kerja, ambil cuti, pulang. Santunan anak yatim dari pahlawan devisa negara dari Taiwan disaksikan oleh Pak Lurah, Pak RT, Pak RW lalu kemudian santunan anak yatim salam usap kepala salam usap kepala salam usap kepala kenapa kepala anak yatim diusah? karena anak yatim ayahnya sudah lama meninggal maka dia rindu kasih sayang usap kepala siapa yang rambutnya paling banyak itulah pahalanya paling banyak maka ada anak yatim yang gundul nggak ada yang mau ngasih ini maknanya pahalanya sebanyak rambut anak yatim bantu setiap bulan. Tapi saya tanya anak yatim, mantan yatim, kamu selama jadi anak yatim apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan Pak Ustadz ketika kami dipajang di depan orang ramai anak-anak yatim dimajukan ke depan setelah itu teman kami ngejek enak ya jadi anak yatim uangnya banyak tapi yang paling mantap adalah saudaraku dari Taiwan dia tidak pulang tiga tahun tapi uangnya tetap mengalir dia bayarkan langsung ke sekolah anak yatim ini ada orang menyantuni anak yatim tiap sebulan setahun sekali itu pun di bulan Ramadan saja dia sangka perut anak yatim laparnya cuma Ramadan tapi dari Taiwan setiap bulan dia kirim Orangnya nggak pernah tahu entah siapa, uangnya tidak tahu datang dari mana, tapi dia sudah menyantuni anak yatim, menyekolahkan anak yatim, SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, kuliahkan mereka. Kemana? Universitas Gajah Mada Kemana? Universitas Indonesia Setelah itu mereka akan menjadi orang-orang yang sukses Kita sudah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Ma'akal tafa'afnaita yang sudah kau makan busuk wa ma fa'ablaita yang sudah kau pakai lapuk wa ma tasaddaqta yang kau sedekahkan itulah yang akan menolong di hadapan Allah tadi pagi makan siang tadi makan nanti malam makan makan tiga kali satu hari makan dua on setengah satu bulan makan seratus kilo saya biar bapak ibu lihat kurus begini saya sudah membusukkan 4 ton beras dari mana Ustaz hitung 4 ton satu hari 2 on setengah satu bulan 7 kilo setengah satu tahun 100 kilo umur saya 27 tahun nah. lahir 1977 sekarang 2017 umur 40 walaupun kelihatannya seperti 24 umur sudah 40 satu tahun satu ton satu tahun satu ton empat puluh tahun empat ton sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun empat ton beras kalau kambing maaf maaf maaf yang mau makan jangan sampai selera makannya hilang kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon cabai insya Allah cabainya akan mekar merah harum tapi kalau kotoran empat ton disiramkan ke cabai cabainya kuning layu mati kau tidak ada manfaatnya manusia ini yang kau makan busuk punya uang belikan makanan makanan nggak habis mubazir makan ini makan ini makan ini makan busuk belikan pakaian beli pakaian sampai berjubel-jubel beli pakaian nggak usah banyak pakaian itu nggak perlu banyak seperti pakaian Ustadz Somad dari dulu pakaiannya koko aja banyak jamaah yang nanya, Ustadz Somad ganti baju dong. Kok Ustadz ceramah pakaiannya cuma koko aja? Saya jawab, bagus pakai koko. Jadi kalau nggak ganti nggak ketahuan. Pakaian nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwanas sayati. Orang mubazir saudara setan. Beli aja jilbab tiga warna. Merah, kuning, kelabu. Dan cukup habis itu pakai memangnya pakaian banyak untuk apa paling banyak pakaian orang cuma tiga helai satu baju kaos dua baju luar tiga jaket kalau ada sampai lima itu demam sebanyak-banyak makanan cuma tiga kali makan pagi makan siang makan malam kalau ada makan sampai lima kali ususnya bolong yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang akan kau bawa mati mana? Yang kau sedekahkan. Sekarang kita enak adem ayam tentram. Kenapa? Karena ada tenda. Berapa tenda? Sayang tendanya tidak tenda biru. Tenda merah cerah, segar bugar, semangat kita luar biasa. Ada tenda di sana, ada tenda di sana. Sekarang ada tenda. Seluar keluar dari tenda, ada hotel. Saya nginap di belakang. Keluar hotel akan ada. Tapi kalau sampai tidak ada atap, Nauzubillah Di akhirat nanti tidak ada Ida sama umfatarat Langit terbelah Wa idhal kawakibun tafarat Planet bertabrakan Hancur semuanya Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Watakunul jibalu kal ihnil mau ehnil nah, bulu kambing. mampus ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan kal ihnil mau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Melapi, Gunung Kelut, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung-gunung itu seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Habis semuanya, tidak ada tempat bernaung. Lalu kita bernaung di mana? Ada orang tenggelam karena keringatnya satu leher, ada orang tenggelam karena keringatnya sampai kening karena panasnya pada masa. Tapi ada tempat bernaung. Kullum ri'in tahta zilli sodakotihi. Orang bernaung di bawah soda sodakoh ibu bapak mau bernaung bangunlah tempat sodakoh siapa yang bersodakoh 50 juta maka tempat bernaungnya tebal seperti mall di belakang amin kemarin pahlawan dari Taiwan itu berapa dia nyumbang 50 juta Pak Ustadz tebal seperti tiang itu kemarin dia nyumbang berapa dia nyumbang 5 juta Pak Ustadz Sunda plafon. Dia nyumbang berapa? Dia nyumbangnya 500 ribu Pak Ustaz, triplek. Dia berapa? Dia nyumbangnya 5 ribu Pak Ustaz, koran. Buang air besar 3 ribu, buang air kecil 2 ribu. Mau masuk surga 5 ribu. Surganya WC. Mau WC, masuk WC aja 5 ribu sekarang. Keluar dari WC nyumbang 3 ribu. Dipanggil sama petugas WC. Berapa kamu keluarkan? 3 ribu Buang air besar apa kecil? Buang air besar. 3000 nggak bisa, harus 5. Kenapa? Pasti kamu buang air kecil juga kan? Mau masuk WC aja 5000. Oleh sebab itu maka tolong saudara-saudara kita di kampung halaman Indonesia gemah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untayan zanbrut katulistiwa tapi yang susah tetap kita tolong kita jauh datang merantau kemari dapat rezeki yang halal kerjaannya diridai Allah maka sumbangkan ini semua sekolahkan anak yatim sahabat kerabat tetangga anak-anak gadis yang terlunta-lunta bapak ibu janda tua maka bantu mereka semua bergabung uang satu triliun satu bulan zakatnya dua setengah persen 2,5 miliar bayangkan itu 2,5 M uang yang bisa terkumpul kalau semuanya membayar. Ma'akalta yang kau makan akan busuk semuanya. Berapa yang sudah busuk? Wa malabista. Berapa pakaian koko lapuk? Berapa jilbab yang lapuk? Tapi yang bisa diberikan, sumbangkan, tolong semua. Itulah yang menolong. Orang-orang yang nanti mau masuk surga, itu kebanyakan karena pahala sodakoh. Maka kita mesti keluarkan ini sodakoh, sodakoh, sodakoh. Saya Pak Ustadz selalunya bersodakoh, kata ibu bapak dia buka dompetnya dia cari lama dia buka nyari apa nyari pangeran Diponegoro kamu nyari siapa itu Pak Ustaz yang ada bawa golok gini siapa bawa golok Patimura carilah Presiden Soekarno dan Bung Hatta berapa itu? 100 ribu kalau pakai rupiah maka nampaknya banyak orang ketika diajak muhasabah malam Ketika diajak muhasabah, ya Allah, enggak nangis. Ketika diajak solat tahajud, enggak nangis. Tapi ketika diajak sodakoh, baru dia nangis. Kenapa kamu nangis? Sedih saya dia keluar, bau? Oleh sebab itu kita tolong agama Allah. Kita tolong Allah enggak pernah perlu bantuan kita. Allah Maha Kaya. Wa huwal ghaniyul amin. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.